Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kemarin sudah kita lewati pembahasan mengenai terputusnya sanad. Ada yang dikenal dengan munqati', ada yang dikenal dengan mu'dal, ada yang dikenal dengan mursal, ada yang dikenal dengan mu'allaq. Di situ empat Nah, keadaan atau empat istilah tersebut berbeda-beda maknanya. Mungkate itu kalau terputus sanatnya dalam keadaan apa? Berselang-seling terputus sanatnya. Kalau mu'dal itu terputus sanatnya dalam keadaan beruntut, paham ya? Kalau mursal itu terputus sanatnya di akhir sanat. Kalau mu'allak terputus sanatnya sejak di awal sanat. Seringnya mu'allak ini banyakkan di dalam Sahih Bukhari. Bukan berarti Imam Bukhari itu enggak tahu sanatnya, beliau tahu. Cuman beliau sengaja memotong sanatnya tadi dalam rangka istidlal untuk apa? Dijadikan dalil. Wa illa di bab-bab yang lain antum jumpai dalam Sahih Bukhari beliau menyebutkan secara apa? Sardan, secara apa? sempurna sanad-sanad tersebut haddatsana fulan haddatsana alan mohon insyaallah jadi empat istilah ini upayakan antum menghafalnya dan tahu makna secara globalnya apa itu muallaq apa itu mursal apa itu munqati apa itu mu'dal munqati dan mu'dal bedanya apa Abdurrahman Naam. Kalau muqatta' terputus sanadnya tidak tidak apa? Tidak beruntut. Maksudnya selang-seling. Kalau mu'dal secara beruntut dalam artian tidak selang-seling. Kalau anak tadi bagaimana pak Joni? Putus sejak dari awal, enggak disebutkan sanatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mursal tadi bagaimana Ihsan? Terputusnya di akhir sanad. Na'am barakallahu fikum. Kita ambil dikit lagi. Qala al-mu'allifu asbahullah wal mu'dalu saqitu min huslani. Ini ya. Naam. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin taala beliau mensyarah kalamnya Al-Imam Al-Baiquni rahimahullah. Hada huwa al-qismu at-tasi' min aqsamil hadits al-madhkura fi hadha wa huwa al-mu'dal. Ini pembagian yang ke tasi' asar yang ke-19 dari pembagian-pembagian hadis yang disebutkan dalam pantun ini yaitu mu'dal. Wa qalu mu'dal muqtada. Mu'dal itu mubtada di situ kedudukannya, wa itu khabaruhu. Sakit adalah khabarnya. Jadi mu'dal itu adalah yang jatuh, eh, yang hilang darinya dua perawi. Nah, wa qalu as-saqitu husnani yakni ala tawani la ala tafriq ini. Penting ini ya. Eh, nah, barakallahu fiikum. Naam. Ayo. Ini penting. Maksudnya apa? Maksudnya terputus sanadnya ini ala tawali secara beruntut. Eh, tidak secara terpisah-pisah, secara beruntut. Nah, barakallahu fiikum secara beruntut. Tapi kalau secara pisah-pisah namanya apa tadi? Mukate. Kalau mu'dal secara beruntut. Nah, barakallahu fiikum. Fa masalan sebagai contoh, idza kana sanadu humul awal wasani wasalit warabi', perhatikan baik-baik. Contohnya, apabila sanad itu mereka itu adalah awal Fani, Salih, Robin contoh sangat bagus ini. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin seringnya memberikan contoh untuk mempermudah. Awal, Sani, Salih, Robin empat. Wasaqata Sani wa Salih. Ternyata apa? Sanatnya hilang dua dan tiga. Beruntut nggak berarti? Dua tiga. Hadatsan al-awwal, hadatsan ar-rabi'. Nah, ini. Paham ya? Awal hadatsan rabi'. Nah, ini berarti yang hilang berapa? Dua beruntut, sani hilang, salib hilang. Namanya apa? Mu'dal. Paham belum? Nah, barakallahu fikum. Paham belum ini? Paham belum, Sen? Eh, kalau setelah beruntut apa namanya? Kalau selang-seling? Kalau di awal? Kalau di akhir? Eh, na'am. Kita lihat sini. Kata beliau, "Fa hadza yusamma mu'dalan." Ini namanya mu'dal. Nah, saqata sani wa Li'annahu saqata rawiyan ala tawali karena hilangnya dua perawi dalam keadaan apa tawali beruntut. Wa kadzalika law saqata seperti itu pula kalau seandainya hilang salah satu faaksar tiga perawi atau lebih alat tawali beruntut. Contohnya gini. Ada lima ya. Al awal, as-sani, as-salis, ar-rabi, al-khamis. Paham ya? Qala hadatsana al-awwal. Qala hadatsana al-khamis. Eh? Yang jatuh yang mana yang hilang ini? Asali, asalit arabi Beruntut enggak? Namanya mukdal. Nah, sekarang kalau gini. Qala hadatsana awal. Qala hadatsana salis. Qala hadatsana khamis. Paham ya? Seperti ini misalkan. Ini namanya apa? Terputus sanadnya seperti ini. Mung eh? Mungkote. Terputus sanadnya mungkote karena selang-seling tadi. Paham maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Lah kalau sejak awal enggak ada sanatnya sama sekali, qala Rasulullah sallallahu alaihi namanya apa? Sejak awal tiba-tiba qala Rasulullah sallallahu alaihi namanya apa? Hmm? Namanya apa? Mu'allaf. Kalau mursal itu masih disebutkan sanatnya, cuma di akhir sanat terputus itu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Marasilus sahabat contohnya. Eh, kalau marasilus sahabat la tahdur ya. Nah, barakallahu fikum. Allah musta'an dari sini. Wa idza saqata min husani war rabi' fa hadha munqati'. Kalau yang hilang itu tiga, eh dua dan empat tadi yang sebutan tadi itu haddatsana awal qala haddatsana salis qala haddatsana khamis berarti apa? Dua sama eh, dua sama empat yang seperti namanya munqati' li'annahu wa in saqata minhu rawiyan falakinnahu ma laysa 'ala tawali walaupun hilang dua perawinya tapi tidak beruntut dalam artian selang dan seling selang-seling atau selang dan seling ya. Yang jelas seperti itu, selang-seling. Kita lihat sini. Wa idza saqata hul awal wal akhir. Sekarang kalau enam sanatnya itu yang hilang di awal sama yang akhir. Pertama hilang, yang akhir hilang juga, berarti tiga beruntut. Tiga beruntut. Sani, salif, Rabi, nah ini beruntut ini. Kita lihat, fahada na barakallahu oh, afan afan. Fa idza saqata minhu awwal wal akhir, maksudnya sejak awal sama akhir itu hilang. Fahada mu'allaqun mursal, ini mu'allaq mursal. Ai annahu mu'allaqun bi'tibari awal sanad, dia tergantung seakan-akan digantung di awal sanad enggak sebutkan setelahnya wa mursalun bi akhir sanad dia mursal di akhir sanadnya karena enggak disebutkan juga sanadnya Wa kullu hadhil aqsam tu'tabaru min aqsamiz dha'if. Ini semuanya pembagian secara globalnya termasuk pembagian dhaif. Wa idza wajadna haditsain ahaduhuma al mudal wal akhar munqati' aw mu'allaq aw mursal, apabila kita jumpai dua hadis, salah satu di antara keduanya mu'dal dan yang satunya munqati' atau mu'allaq atau mursal, fa innal mu'dal ashaddu dha'fa. Maka yang mu'dal apa? Lebih parah lemahnya. Karena terputusnya beruntut itu loh. Li'annahu saqata min hurawiyan ala tawali karena Mu'dal itu hadisnya apa? Jatuh atau hilang dua perawinya secara ber, beruntut berarti kan sangat parah sekali gitu loh. Kalau selang-seling masih ada kemungkinan tapi itu pun juga dhaif lemah. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Adapun yang mudallis untuk masalah tadlis, dallas yudallis tadlisan mudallis mudallas, insyaallah pada pertemuan yang akan datang باذن subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin.